الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله Ini beliau rahimahullah Syekhul Islam menjadikan ayat ini sebagai judul bab. Eh, sebagian ulama mengatakan mungkin maksud beliau pembahasan tentang mahabbah. Pembahasan tentang mahabbah. Artinya beliau masukkan ke dalam kitab tauhid karena ada di dalam perkara mahabbah tersebut yang membawa pelakunya terjerumus ke dalam syirik. Bahkan syirik akbar. Bahkan syirik akbar. Sehingga eh, kemudian mungkin beliau menunjukkan ini buktinya di dalam ayat tersebut. disebutkan oleh Syekhul Islam pula ini maksudnya kalau yang ini Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab disebutkan oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah bahwa perjalanan manusia kepada Allah itu digerakkan oleh tiga perkara digerakkan oleh tiga hal yang harus ada di dalam perjalanan mereka menuju kepada kepada Allah yang pertama adalah al-mahabbah yang kedua al khawf yang ketiga adalah ar-raja. Yang paling kuat dari ketiganya adalah al-mahabbah. Yang paling kuat dari ketiganya adalah mahabbah. Mahabbah itu merupakan ini tujuan yang diinginkan dalam beribadah perjalanan tersebut kemudian menjadi pendorongnya mendorong orang itu menjadi seorang hamba untuk bersegera melangkah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini yang akan didatangkan nanti pada hari kiamat dan juga di dunia ini. Sedangkan al-khauf sedangkan al-khauf itu dia bukan menjadi tujuan inti inti dalam perjalanan tersebut tapi dia menjadi apa namanya yang dimaksud dengan al khawf di situ adalah untuk mencegah mencegah hamba tersebut jangan sampai keluar dari relnya jangan sampai keluar dari jalurnya sedangkan ar-raja dia yang istilahnya sebagai al-hadi bukan hadi hadi ini penuntun kalau dalam setiap kafilah itu kafilah rombongan itu ada hadinya yang menuntun unta yang membuat unta itu tidak jenuh dalam langkah dia mungkin apa mengucapkan kalau kita mungkin lah apa kita katakanlah bernyanyilah dia mungkin bersyair memberikan kalimat-kalimat yang membuat unta itu jadi semangat berjalan. Nah ini roja itu yakuduha, menggiring. Yang menjadi penuntun seorang hamba dalam perjalanannya. Ada harapan dia berjalan tersebut, melangkah tersebut. Nah, tadi disebutkan tadi bahwa al khawf itu yang dimaksud adalah supaya dia tidak keluar dari rel. dan nanti di akhir di hari kiamat dikatakan yakni akan hilang di hari ini. Nah, lenyap rasa takut tersebut. Karena sudah melihat kenyataan. Kalau dia di surga, hilang takutnya. Di neraka bukan takut lagi, penyesalan. Kekecewaan dan kesedihan. Dan ketiga ini harus seimbang al-khauf waraja wal mahabbah dan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah disebutkan tadi bahwa yang paling kuatnya adalah al mahabbah karena dia diibaratkan kalau pada seekor burung al mahabbah itu adalah kepalanya al mahabbah itu adalah kepalanya Nah, dalam pada seekor burung kalau misalnya maha, kepala tidak ada, apa yang terjadi pada burung tersebut? Mati. Tidak bergerak. Menjadi bang, menjadi bangkai. Seperti itu juga ketika dalam perjalanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada cintanya kepada Allah. Bukan cintanya kein, apa, cinta dan kerinduannya kepada Allah sehingga apa ibadah yang dia lakukan itu hamba. Ibadah yang dia lakukan itu kosong, tidak ada ta'zimnya ya cuma sekadar dia mengucapkan bacaan-bacaan nah wirid-wirid dikira pun kalau dia ini sholat puasa bukan karena cinta kepada Allah maka ibadah itu tidak ada nilai tidak ada rohnya tidak ada jiwa yang menggerakkan maka seperti tadi kalau seperti burung kan? seperti burung itu kalau burung itu tidak punya kepalanya mati. Nah, kemudian khauf dan raja diwaratkan oleh beliau sebagai dua sayap burung tersebut sehingga dia harus seimbang. Salah satunya lebih kuat dari yang lain itu apa? Nah, burung itu tidak bisa terbang. Burung itu tidak bisa terbang. Seperti itu juga timpang. Ketika seseorang melebihkan rasa khaufnya dalam beribadah kepada Allah, jatuh dia dalam nah, ketakutan terus sehingga dia memperlakukan ya terjemus dalam pemikiran-pemikiran khawarij orang melakukan dosa besar jadi putus asa karena diancam dengan neraka kekal di dalamnya Begitu juga kalau misalnya rojaknya yang berlebihan. Rojaknya yang berlebihan. dia dia akhirnya menganggap, wah bagaimanapun dosa yang dia lakukan, iman itu tetap. Tidak akan berpengaruh kepada ibadahnya, kepada keyakinannya, kepada imannya. Akhirnya, nah, apapun yang dia lakukan, apa namanya, dia tidak peduli dengan dosa dan maksiat yang dia lakukan karena merasa bahwa imannya tetap sempurna. Begitu juga dengan mahabbah. Ini harus seimbang, harus jadi lurus. Ketika berlebihan cinta tersebut lebih dari yang lainnya ya atau karena ini dia beribadah kepada Allah hanya semata semata karena dorongan cinta seperti sebagian Sufia menganggap minta kepada Allah berdoa kepada Allah kalau aku beribadah kepadamu karena takut neraka, masukkanlah ke dalam neraka. Kalau aku beribadah kepadamu mengharapkan surga, karena surga jauhkan aku dari surga, jangan masukkan surga. Tapi kalau aku menyanyi beribadah kepadamu karena cinta, enggak. Semuanya. Nah, Rasulullah SAW cintanya kepada Allah lebih dari makhluk yang lain. dia tetap meminta surga, berlindung dari dari neraka. Maka yang dikatakan oleh beliau rahimahullah, mereka yang hanya beribadah kepada Allah dengan cinta semata, semata jatuh ke dalam perbuatan zindik, zindikan. Nah, nah di sini dalam bab ini bab mahabbah, bab mahabbah. Ini bahwa tentu yang dimaksud juga bahwa ibadah yakni e, nah, cinta dan mahabbah tersebut memang salah satu di antara ibadah-ibadah qalbiyah. Ibadah-ibadah qalbiyah, bukan ibadah badannya. Tapi ketika memang mahabbah itu ada di dalam hati, itu akan terungkap, ya, terlihat di dalam tindakan, tanduk perbuatan seorang hamba kepada kepada Allah itibaknya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau betul ada mahabbah di dalam hatinya itu salah satu tandanya baik qala rahimahullah wa qawlihi ta'ala قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموالكم اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله وتربصوا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله fatarabbasu hatta ya'ti amrul. Nah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Itu lengkapnya ayat ayat tersebut. Nah. yakni ayat ini untuk menunjukkan bahwa ketika seorang hamba ketika cintanya kepada mereka kepada benda-benda ini kepada makhluk-makhluk ini mereka lebihkan mereka lebihkan daripada Allah dan Rasulnya maka tunggulah dalam ayat itu kan Allah menyatakan fatarabbasuh hatta ya'ti Allahu bi amri Nah, tunggulah itu ancaman dari Allah. Itu berarti ada ancaman peringatan keras. Kalau kalian lebih mencintai ini, lebih mencintai orang-orang tua, leluhur, lebih mencintai anak, lebih mencintai harta daripada Allah dan Rasulnya, lebih mencintai itu semua daripada jihad fisabilillah, maka tunggulah. Menjadi sebab Hukubah. Jadi sebab turunnya hukuman karena Allah menyebutkan hatta fatarabbasu. Fatarabbasu. Ini rad bihi tahdid. Anca, ancaman. Hati-hati. Kalau sampai ini makhluk ini hal-hal seperti ini lebih mendominasi kalian sehingga menelantarkan perintah-perintah Allah larangan-larangan Allah. Nah, dia lebih menurut kepada aba lebih menurut patuh kepada orang tuanya daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cintanya kepada anaknya dia melanggar larangan-larangan Allah. Kan ada yang seperti ini. Cintanya kepada Allah membuat dia apa? eh, nah, cintanya kepada anak membuat dia enggak nggak mikir lagi apa yang dilarang oleh Allah untuk seperti ini terjadi pencurian pembunuhan rampokan kalau yang di kantor-kantor mungkin ada yang mungkin korupsi manipulasi menipu Kenapa? cintanya berlebihan kepada anak itu sehingga dia dan lebih mendahulu lebih dia dahulukan cinta kepada anak-anak tersebut daripada cintanya kepada Allah. Sehingga apapun yang di apa namanya diinginkan oleh anak-anak tersebut dia dahulukan, dia kedepankan. Tidak peduli kalau itu melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Termasuk jalannya. Ya. Kepada orang tua juga demikian Anak-anaknya baik ini merasa hutang budi pada orang tuanya, berbakti pada orang tuanya, anggapan dia. Nah, ketika orang tuanya menyuruh dia untuk hal-hal yang bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, dia dahulukan orang tuanya. Tidak boleh demikian. Dan Rasulullah SAW pun mengingatkan, La ta'ata li makhlukin fi ma'asyatil khalid. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam mendurhakai al khalid Kalau yang di atas, subhanallah, ayat itu sambungan dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya Allah menyebutkan Inna fi khalqis samawati wal ardu wa lail tentang kekuasaan Allah. Ayat 164 itu ayat Allah menyebutkan tentang kekuasaan Allah mencipta langit dan bumi. Kemudian perubahan pergeseran malam dan siang wa tasrifir Allah mengatur peredaran angin kemudian menurunkan hujan ya ke tanah-tanah yang tandus sehingga lalu menghidupkan tumbuhan tumbuhan apa tanah tersebut fahya bil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah dan menyebarkan berbagai bentuk berbagai jenis binatang ternak di muka bumi kemudian menundukkan laut memperjalankan kapal-kapal di atas laut. Nah, itu semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang berpikir. Diterangkan oleh Allah. Sebelumnya ayat itu, ayat 163-nya Allah menyebutkan tentang tentang bahwa dia adalah ilah satu-satunya wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa rahmanur rahim itulah Allah kemudian Allah terangkan rincian perbuatan-perbuatan Allah Dialah yang menciptakan alam, langit dan bumi. Dialah yang mengatur peredaran angin, awan dengan hujannya, kemudian membasahi bumi, kemudian menyebarkan di muka bumi itu tanaman, nah, tumbuh apa, ternak-ternak, binatang-binatang, kemudian menundukkan laut sungai dan memperjalankan kapal-kapal di atasnya. La ayatil liqaumi ya'qilun. Tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakar, yang mau memikirkan. Tapi ternyata waminan nas. Sudah seperti itu mereka tahu dan melihat Allah adalah zat yang menciptakan alam semesta, penguasa jagat ini yang menundukkan gunung-gunung, yang mengatur langit, yang menahan langit tidak runtuh, mengatur turunnya hujan, angin, kemudian membuat kapal berjalan di atas lautan. Toh ternyata ada di antara manusia itu yang membuat tandingan-tandingan selain Allah. Kan ajaib. Aneh manusia itu. Sudah tahu mereka yang, bahwa Allah yang menciptakan alam semesta. Mereka buat tandingan-tandingan untuk Allah. Mereka cintai tandingan-tandingan tersebut seperti mereka mencintai Allah. Siapa ke tandingan tandingan tersebut? Ya, ini orang-orang, makhluk-makhluk. Segala sesuatu selain Allah yang mereka serahkan kecintaan mereka kepada kepadanya. Sama seperti mereka mencintai Allah. Bagaimana mereka mencintai Allah? Mereka berkorban. Tunduk kepada Allah. Taat kepada Allah. Mereka menyembelih korban untuk Allah. Bernazar untuk Allah. Berdoa kepada Allah. Memuji-muji Allah. Mereka juga lakukan itu kepada tandingan-tandingan tadi. Menyembelih korban ternak. Ini untuk Syekh Fulan nazar dia untuk anak Nabi Fulan. Ini diantara maknanya. Seperti itu keadaan manusia. Waladina amanu padahal orang-orang yang beriman itu asyaddu hubban lillah sangat keras, sangat besar cintanya mereka cinta mereka kepada kepada Allah. Mereka hanya mencintai Allah tidak mencintai segala sesuatu selain Allah. Kalau mencintai sesuatu selain Allah, mereka mencintainya karena karena Allah. Nah. Jadi apa yang ini jadi mahabbah ini adalah amal ataupun apa namanya amaliyah qalb ini merupakan amalan ha, amalan hati dalam laut dapat diduga kita bisa menghitung berapa jarak antara dari permukaan ke dasar laut. Tapi dalamnya dalam hati hanya Allah yang yang tahu. Memang. Tapi lahu syahid kata mereka para ulama. Minal fil jawarih. Tapi dia punya penguat bukti di dalam anggota badan. Kenapa? Rasulullah SAW menyebutkan Ala wa inna fil jasadi mudghah. Nah, mudghah inilah tempatnya cinta. Dalam mudghah inilah letaknya khauf. Di dalam mudghah ininya adanya tawakal, adanya khasyah, adanya raja, adanya rahbah, adanya rahbah, adanya khusyuk. Di dalam kal tersebut Ida saluhat saluhat jasadu dulu Kalau mudah itu baik. Baik jawarihnya. Anggota tubuhnya yang lain pun bah, baik matanya, tangannya, lisannya, telinganya, kakinya. Itu jadi bah, jadi baik. Kalau di dalam hati itu ada cinta yang benar kepada Allah, maka tangan, kaki, mata, telinga, mulutnya pun itu berbuat sesuai dengan cinta yang ada di dalam hatinya. Kalau ada di dalam hati itu khauf, maka tangan dan kaki itu pun juga berbuat sebagaimana ada khauf dalam di dalamnya. Dia akan terkontrol. Ada yang menjaga, dia berbuat terayun, nah, menggenggam atau memberi atau menerima itu karena ada yang mendasar dia takutnya kepada Allah sehingga dia tidak menyentuh sesuatu yang diharamkan dilarang oleh Allah ada cinta di dalam hatinya maka dia berbuat sesuatu yang membuat Allah ridha membuat Allah suka wa idza fasadat fasadal jasad kullu kalau hati kalau mudghah itu rusak maka rusak seluruh anggota tubuh kalau di hati itu tidak ada cinta kalau di hati itu tidak ada khasyah, takut. Kalau di hati itu tidak ada raja, maka tangan dan kaki, mulut, mata, telinga, itu juga tidak ada khasyahnya. Tidak ada rajanya, tidak ada mahabbahnya yang dia lakukan. Apa yang terlihat yang dilihat dia pentang lebar-lebar. Tidak peduli. Kenapa? Tidak ada khasyah di dalam hatinya. Tidak peduli itu aurat, tidak peduli itu yang berhijab atau tidak. Lisannya juga demikian. Tidak kontrol lisannya. Karena nggak takut hatinya kepada Allah. Nggak ada rasa khasiatnya. Mau caci maki yang keluar. Atau kata-kata kotor yang keluar. Atau lahun. Hal yang sia-sia di keluar. Nggak peduli. Ya, ketika tidak ada di dalam hati itu khasyah, mahabbah, raja. Tidak ada zikir. Kenapa? Tidak ada punya harapan. Nah, kepada Allah. Ya, memang itu amalan amalan hati tiga perkara tersebut mahabbah, khauf, raja. Itu amalan-amalan hati. Enggak ada yang tahu kecuali Allah. Betul. Lauknakillahu syahid fil jawah fil jawari. Apa buktinya? Hadis Nabi SAW. Sehingga dikatakan oleh Ibnu Abbas, hasanah itu membuat hati itu bercahaya. Ya, membuat cahaya dalam hati. Cerah di wajah, bersinar dan cinta di hati orang lain. Badan pun apa? Badan pemiliknya ringan untuk dan semangat untuk melakukan hasanah ini tadi. Untuk melakukan hasanah itu tadi. Kalau yang di dalam hati itu sayyi'ah, hati itu gelap. Wajah pun suram. Badan pun tidak semangat untuk melakukan ketaatan. Malas mau mengamalkan sunnah. Bersegera kepada ketaatan kewajiban kepenat apa namanya merasa berat atau jalan seadanya sekadarnya. Nah, Ya ini kalau hati itu diselimuti oleh kegelapan. Wajahnya tidak cerah, tidak cerah, tidak bersinar. Badannya malas untuk melakukan ketaatan dan kebencian, ketidaksenangan di hati orang lain. Orang yang melihatnya sudah Nah, قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أخرجه dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Qala Rasulullah SAW tidak sempurna. Jadi sini kalimat-kalimat la yu'minu ahadukum itu seringnya diartikan dimaknakan oleh para ulama bukan berarti sama sekali tidak beriman sampai ada ini tidak tapi tidak sempurna iman salah seorang dari kamu iman kamu itu sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya daripada kedua orang tuanya dan daripada semua manusia Termasuk di dalamnya kan warna najmi dirinya sendiri. Ya, termasuk dirinya diri sendiri sendiri sebagaimana dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan kepada Rasulullah wallahi ya Rasulullah aku mencintai engkau dari apapun kecuali diriku la ya Umar tidak boleh ya harus baru sempurna iman itu. Dan mereka membuktikan mereka mencintai Rasulullah SAW lebih bahkan dari diri-diri mereka. Mereka kedepankan, pokoknya apa yang bisa mereka korbankan jiwa raga mereka untuk membela Rasulullah, melindungi Rasulullah, menyebarkan ajaran-ajarannya itu mereka lakukan. Tanda cinta mereka kepada kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini nah termasuk bagian dari cinta juga kepada kepada Allah. Nah, walahuma anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik juga Rasulullah SAW bersabda tiga hal yang siapa saja yang memilikinya merasakan ada di dalam dirinya tiga perkara ini pasti tentu dia akan merasakan manisnya iman, lezatnya ketaatan, lezatnya dia mengedepankan semua yang datang dari Allah dan Rasulnya walaupun masuk akal ataupun tidak masuk akal walaupun mungkin tidak enak perasaannya ataupun enak perasaannya ya nah itu mom nah tiga perkara ini Ketika mereka mampu ini, nah, ada di dalam dirinya tiga hal ini, maka dia akan mampu menundukkan itu semua. An Allah wa rasuluhu ahabu ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Cintanya kepada Allah sehingga membuat semua yang datang dari Allah dia benarkan. Perintah dan larangan dari Allah dia dahulukan. Wa rasuluh demikian pula rasulnya semua yang datang dari Rasulullah SAW dia benarkan masuk sesuai dengan perasaannya ataupun tidak sesuai dengan akalnya ataupun tidak nah, berat ataupun dengan dia coba seberapa kuat semampu semampu dia menjalankan perintah tersebut dan dia lakukan nah apapun yang dilarang artinya dia dia tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya tanpa menunda tanpa mempertimbangkan ini masuk akal ataupun tidak ya, mampu atau tidak. Ketika seorang itu mampu untuk menekan yang seperti ini, dia akan merasakan manisnya iman, lezatnya ketaatan. Lezatnya ketaatan, ketaatan tersebut. Wa yuhibbal mar'a yang kedua, la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai dia mencintai seseorang dan tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Dia tidak mencintai seseorang kecuali karena karena Allah. Nah, bukan karena baiknya orang tersebut. Manfaat dunia yang dia peroleh dari orang tersebut. Nah, ya, entah karena terangkat dirinya karena orang, tidak karena Allah semata. Bukan karena kekerabatan, bukan karena sesuku, bukan karena sebangsa dan setanah air, nah, seprofesi. Nah, tapi memang murni karena Allah karena imannya karena taatnya orang orang tersebut kepada Allah jadi dia akan tunaikan haknya dia akan tunaikan hak orang tersebut juga karena Allah yang ketiga dia yakraha an yabna ayyauda ila kufri fil kufri ba'da id dia benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya kama yakrahu an yulqa finnar sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api benci dia kepada kejelekan yang sudah ditinggalkan yang sudah Allah selamatkan dia dari kejelekan tersebut ini kan masuk benci dia kepada kemaksiatan yang telah Allah selamatkan dia dari kemaksiatan tersebut dia benci kepada kesyirikan akbar dan asgar setelah Allah menyelamatkan dia dari syirik tersebut dia benci kepada kebidaahan setelah Allah selamatkan dia dari kebinaan tersebut. Dia benci kepada kemaksiatan setelah Allah selamatkan dia dari kemaksiatan tersebut. Sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api. Tidak senang, tidak mau dilemparkan ke dalam Tapi kalau terjadi, dia namanya manusia. Tapi dia tetap segera, segera kembali. ini mereka para sahabat. Rasulullah SAW. Kita ingat kisah Marsad al Banawi. Marsad bin Abi, Abil Marsad yang minta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, anak angkihud ah, anak, boleh saya nikahi si anak, ya teman saya dulu, teman kencannya dulu di zaman jahiliyah, boleh Rasulullah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan apa? Ayat. Azani la yang kihu illa zaniatan aw musyrika. Wazan awalnya azaniatulah yang kihuha illa zanin atau musyrik. Wazani la yang kihu illa zaniatan aw musyrika wa hurrima dalika ala mu'minin. Diharamkan untuk menikah perempuan-perempuan yang jelek atau laki-laki yang jelek itu bagi kaum orang-orang yang beriman. Selesai. Nah, nah sampai setingkat ini juga kita ingat bagaimana nah, penyair ya penyair di zaman Rasulullah SAW yang minta oleh para sahabat untuk nostalgia, mengenang kembali mana syair-syair muda hulu yang luar biasa indahnya. Allah telah menggantikan untukku yang lebih baik dari itu. Allah telah menggantikan yang lebih, untukku yang lebih baik dari dari itu. Al-Qur'an. Ya. Nah, seperti itu itu termasuk. Nah. Ya. Nah. <clears throat> Mereka pun demikian para sahabat. Sehingga hal-hal yang dahulunya yang merupakan perkara-perkara jahiliyah yang kita sudah lewat, itu betul-betul mereka jaga, jangan sampai mereka melakukannya lagi. Ya, nah, sampai Abu Dhar bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, afi kibari sini. Ketika Rasulullah mengatakan inna kemruun fika jahiliyah, kamu orang ternyata masih punya perilaku jahiliyah. Sesuatu yang Nah, dilakukan biasa dilakukan oleh orang-orang sebelum datangnya Rasulullah SAW. Sebelum diutusnya Rasulullah. Nah, tidak mau tidak suka untuk menyanyi itu masih ada dalam dalam dirinya. Nah, Qala wa fi riwayatin la yajidu ahadun al iman hatta nah dalam riwayat yang lain tidak akan seorang itu merasakan mendapatkan manisnya iman sampai dia seperti ini. Memiliki tiga hal ini. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala sesuatu yang ada. Bahkan lebih dari dari dirinya. Ini kelemahan kelemahan kita. Ya, supaya cinta kita kepada Allah itu masih terikat, masih terbatas, belum kita mampu untuk melakukan hal-hal yang sebagaimana yang dimaukan oleh Allah terhadap diri kita. Kita masih bermuamalah dengan Allah sebagaimana masih kita inginkan. Ya. Artinya kalau kita lihat para salaf kita dalam keadaan mereka, taruhlah salat dalam masalah ibadah-ibadah misalnya, mereka melakukannya nah, bukan sebagaimana keadaan dirinya. Akhirnya ada kita lihat bagaimana mereka memaksa memaksa dirinya untuk bangun malam ya untuk ibadah yang khusyuk kepada Allah bahkan walaupun itu sepanjang sepanjang malam mereka tidak tidur. Nah, hanya ada di di atas sajadah mereka menangis, membaca Al-Qur'an, ruku, sujud. Nah, nah ini bandingan artinya kita gambarkan memang nah, ke, ini, itu adalah kelemahan kelemahan kita dibandingkan orang-orang pendahulu-pendahulu umat ini. Nah, ada di antara mereka yang mungkin walah sampai panah nempel di tubuhnya itu tidak digubris sholat nah sholat tetap sholat sholatnya tetap sholat kalau ada mencabut panah darah mengucur sudah nah, ini mereka mereka paksakan itu apa karena cinta mereka kepada Allah sehingga yang ini keadaan dirinya capai ngantuk Kecuali memang kondisi-kondisi yang memang sudah betul-betul luar biasa memang mungkin menjadi batas luar batas kema kemampuan mereka sama sekali mungkin mereka sambil duduk nah tapi kalau kita baca sirah mereka betul, -betul luar biasa seakan-akan itu dongeng lah nah, itu yang kita maksud nah inilah ini kelemahan kelemahan kita dalam bermuamalah dalam urusan cinta kepada kepada Allah tapi itu semua memang taufik dari dari Allah. Ya. Taufik dari Allah. Bukan karena dia berhak. Allah yang tahu. Allahu ya'lamu haitsu yaj'alu risalah. Allah tahu di mana Allah meletakkan risalah itu. Allah tahu siapa yang layak untuk mendapatkan hidayah. Hidayah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia dia kehendaki. Nah, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah masukkan ke dalam rahmatnya siapa yang dia kehendaki. Ada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk Allah cintai, Allah masukkan pula kemudian cinta ke dalam hatinya kepada Allah. Cinta kepada Allah dimasukkan oleh Allah dalam hatinya. Dia pun berbuat melakukan itu semua karena cintanya kepada Allah. Diterima cinta itu oleh <clears throat> Nah, وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووال في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك Siapa yang mencinta karena Allah Siapa yang membenci karena Allah Dan loyal Setia Dekat Bergabung Menisbahkan diri Karena Allah Artinya bergabung dia kepada satu kelompok, kepada satu jemaah, kepada satu bangsa, kepada satu yang nah, itu karena Allah dan memusuhi karena Allah dia menjauh dari satu golongan <clears throat> berpisah dari mereka karena Allah bukan karena pribadi dia yang mungkin disakiti oleh mereka lalu dia memusuhi mereka tidak tapi memang karena Allah karena mereka bertentangan dengan apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya dia memusuhi mereka walaupun itu bapak-bapak mereka walaupun itu adalah keluarga mereka anaknya istrinya nah, ini yang dimaksud ya karena nah, ketika ada cinta kepada mereka orang orang tua kepada anak nggak peduli melanggar apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya jadi dia bukan bermuala atau berwala berenam berbawak karena Allah. Cintanya itu karena nah, mereka ya, hubungan. Nah itu yang tercela. Nah siapa yang bersikap loyal karena Allah dan memusuhi karena Allah, fa inna matunalu wilayatullah kewalian atau kecintaan Allah itu hanya diperoleh dengan cara seperti itu, tidak ada lain. Nah, seorang dicintai oleh Allah adalah ketika dia mampu ber, berbuat sikap seperti ini. Nah, membenci karena Allah, cinta karena Allah. Nah, benci kepada, kepada orang lain misalnya, bukan karena dia yang disakiti, bukan karena keluarganya disakiti, tapi karena memang karena orang itu memusuhi Allah dan Rasulnya. Sudah. Walaupun yang membenci itu adalah bapak-bapak. Makanya Allah katakan, La tajidu qawman. Akhir surat Al-Mujadilah tidak kamu dapati satu kaum <clears throat> yuwaluna man ah-, mm, yuwaduna man adallahu rasul man apa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu rasulah tidak akan kamu dapati orang-orang yang beriman kepada Allah itu mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya walau kanu aba'ahum aw abna'ahum walaupun yang memusuhi itu, walaupun yang menentang itu adalah bapak-bapak mereka. Walaupun yang menentang itu adalah anak-anak mereka, keluarga mereka. Tidak peduli. Sehingga mereka siap untuk bertempur. Untuk bertempur. Nah, demi membela agama Allah. Nah, menampakkan kepada Allah cintanya kepada Allah. Nah, seperti itu juga yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dengan siapnya menerima perintah dari Allah lewat mimpi untuk menyembelih putranya Ismail. Apakah dengan adanya kehadiran putra ini cinta Nabi Ibrahim berubah kepada Allah? Terkurangi cintanya kepada Allah? Ternyata tidak. Cintanya kepada Allah tetap. Buktinya apa? Ketaatan kepada Allah itu didahulukan oleh Nabi Ibrahim daripada cintanya kepada anak karena kita kadang-kadang kan karena cintanya kepada anak, larangan Allah dilanggar. Larangan Allah dilanggar, perintah Allah tidak dikerjakan. Masih sibuk bekerja kenapa? Cari duit untuk apa? Biar anaknya nanti bisa sekolah, bisa makan, bisa iya kan? Nah, hal ini. Qala rahimahullah wa wala fillahi wa ada fillah fa inna ma tunalu wilayatullah bidzalik wa lan yajida abdun ta'mal iman dan tidak akan seorang hamba itu tidak akan mendapatkan lezatnya iman. Wa ingka surat salatuhu wa saumuhu. Walaupun banyak salat dan puasanya. Hatta yakuna kadalik. Sampai dia betul-betul bisa seperti ini. Mencintai karena Allah. Membenci karena Allah. Loyal. Setia. Bergabung dia dengan kelompok tersebut. Orang-orang tersebut. Karena Allah semata. Memusuhi orang lain. Karena Allah semata. Maka dia akan merasakan manisnya imannya. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجري على أهله شيئا dan akhir-akhir ini memang keumuman muakhah persaudaraan di kalangan manusia itu adalah dalam urusan dunia. Sebagian mereka menyebutkan hadis ini riwayat ini lemah, tapi kenyataan memang di zaman itu sudah mulai muncul. Mungkin tidak ya, di situ disebutkan bahkan disahihkan oleh Syalbani walaupun sebagian ulama mengatakannya lemah. Nah, di zaman Ibnu Abbas, di zaman qurun mufaddalah, generasi terbaik, masih generasi-generasi yang dipuji oleh Rasulullah SAW, para sahabat masih ada. Orang-orang terbaik umat ini masih ada. Ternyata hubungan persaudaraan di antara manusia itu bukan karena Allah, tapi karena urusan dunia. Karena dia baik, dipinjami atau dibantu diberi kerjaan, ya, diberi jabatan. Akhirnya apa? Nah, loyalnya luar, luar biasa. Di zaman itu sudah ada. Wala jadi ala ahlihi syai'at. Tidak ada gunanya. Fama dhannukum law ra'a ma nahnu fi? Itu di zaman kurun 14 seperti itu. Bagaimana kalau beliau melihat di zaman kita? di zaman yang masih masih asar-asar wahyu itu masih ada. terjemahan al Quran masih hidup, masih hidup. Nah, al Quran, orang yang paling tahu tentang Al-Quran di, antara di antara para sahabat. Nah, termasuk orang-orang yang paling tahu tentang Al-Quran. Nah, pernah dikatakan seandainya ketika beliau khutbah Id menerangkan surat An-Nur atau surat Nas, Seandainya didengar oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka akan masuk Islam. Ketika beliau menyampaikan khutbah dengan membacakan ayat-ayat. Ini di zaman beliau hubungan iman manusia satu dengan yang lainnya karena urusan dunia. Nah, kalau di zaman itu la yujdiya ala ahlihi syai'ah wa fi zamanina hadhih bagi Allah. Ya, tentu sah, sama saja bahkan lebih pantas lagi. Kalau di zaman yang seperti itu tidak ada gunanya, maka juga di zaman ini. Nah, tapi alangkah sulit. Nah, sangat-sangat sulit. قال رواه ابن جرير وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة lanjutan dari ayat tadi dalam bab tadi dalam judul. Nah, jadi takat bihimul asbab, yakni ketika orang-orang istabarra alladziina tubi'u min alladziina tabau wa adab wa taqatta'at bihimul asbab, yakni ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri, para pemimpin, para tokoh berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, mau musik nggak nggak nggak kenal, seakan-akan nggak kenal lagi ya putus hubungan cinta yang dahulu ada di antara mereka. Bahkan di dalam kalau enam mereka riba dengan perbuatan-perbuatan orang-orang yang mengikutinya, bahkan menyuruh mereka mengikutinya, di hari kiamat mereka yal'anuhum yal'anu ba'dhum ba'dha wa yakfuruna. Nah, di bang di di ya, di ibadat Mereka akan saling melaknat, saling mencaci maki, saling mengutuk, Nah, kamu yang dulu kalau laula antum mah. Nah, laula antum. Ya, kalau kalau nggak ada kalian, niscaya kami lakunna muhtadin, lakunna muslimin atau seperti itu. Nah, kalau nggak ada kalian kami sudah jadi orang Islam. Kalau nggak jadi nggak ada kalian kami sudah jadi ahli sunnah. Kalau nggak ada kalian kami sudah jadi salafiyin. Nah, kami jadi orang yang ahlul haq. Nah, putus. Wa qala alladziina tabau law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tamarra'u minhum. Orang-orang yang mengikuti pun akan berkata, kalau kami punya kekuatan dahulu, kami akan berlepas diri dari kamu. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Wa ma hum bikharijin minan nar. Demikian Allah perlihatkan amalan-amalan mereka jadi penyesalan, jadi kekecewaan dan mereka tidak akan keluar dari neraka. Ini intinya kalian dalam pembahasan ini tempatkan cinta itu semua adalah karena Allah. Jangan dijadikan apa namanya cinta itu di nah, kepada sesuatu selain Allah mengalahkan cinta kepada kepada Allah. Jadi ringkasnya dalam pembahasan ini bab ini nah berhati-hati dari syirik dalam mahabbah. Syirik dalam mahabbah menyamakan cinta kepada makhluk dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam isyarat ayat tersebut. Mereka yang membuat tandingan itu yuhibbunahum kahubbillah. Cinta mereka kepada tandingan-tandingan itu seperti cinta mereka kepada kepada Allah. Nah, mereka taat. Ini salah satu nafsirnya dan mungkin nafsiran yang lain nanti akan kita baca. Nah, jadi apa namanya itu yang paling yang dipilih oleh Ibnul Qayyim sebagaimana itu antum lihat di dalam keterangan di bawah yang punya tafsirnya wa asahul qaulain annal ma'na yuhibbunahum kama yuhibbunallah mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah wa tawau bainallahi wa baina andadihim fil hub mereka menyamakan antara Allah dan tandingan-tandingan itu dalam cinta. Ini yang di, diperkarakan mereka yang mereka nyatakan ketika mereka di dalam neraka ya nah tallahi in kunna lafi dhalalin mubin dalam surat as suara ketika mereka bersumpah demi Allah kami betul-betul dalam keadaan sesat dahulu iznu sawikum bi rabbil alamin ketika kami menyamakan kamu dengan rabb semesta alam dalam hal apa mereka menyamakan tandingan-tandingan itu dengan Allah dalam hal mencipta tidak mereka tahu yang mencipta adalah Allah. Dalam hal apa? Memberi rezeki. Mereka tahu yang memberi rezeki adalah Allah, bukan dalam hal apa kata para ulama? Fil mahabbah. Dalam hal cinta. Wallahu a'lam. Nah, kemudian Allah menafikan dalam ayat itu menafikan yang sikap orang mukmin tidak seperti itu. Walladina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman lebih kuat cintanya kepada Allah. Tidak seperti cinta kaum musyrikin. Orang musyrikin cinta kepada Allah, cinta pula kepada tandingan itu sama seperti mencintai Allah. Kaum mukminin tidak mencintai tandingan-tandingan tadi. Ya, mereka hanya mencintai Allah. Wallahu a'lam. Baik, bila benar mudah-mudahan bermanfaat. Ya, nanti insya Allah kita baca keterangan Syekh ya, Sa'di tentang maksud pemaparan Syekhul Islam tentang bab ini dan memasukkannya dalam bab kitab Tauhid. Yang jelas tadi. Nah.